Terlebih nikmatul iman wal islam. Wa ni'mat as-suluk ala sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada sebuah pembahasan yang barangkali perlu kita renungkan bersama dari pembahasan-pembahasan yang insya Allah ini e, sering kita dengar. Tetapi mimbab at-tadkir hanya mengingatkan semoga dengan itu kita semakin bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Pembahasan yang kita maksudkan adalah penjelasan atau mengingatkan bahwasanya tarbiyat al-abna pendidikan anak dengan tariqatul rasul dengan jalannya Rasul alaihi salatu wassalam adalah satu-satunya pendidikan yang menjamin kebaikan anak-anak kita fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ya Allah Jalla wa'ala telah mengutus Rasul alaihi salatu wassalam sebagai kudwah, toladan. Seperti Allah firmankan di dalam Al-Quran, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian semuanya uswah hasanah, tauladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi setiap orang yang berharap mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan keriduan Allah Jalla wa ala. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya ya pendidikan tarbiyah abna pendidikan anak sesuai dengan Tola dan Rasul Ali Sulatu Wasallam adalah pendidikan yang terbaik. Ini tidak boleh ada yang kemudian mengajukan sanggahan. Oh tidak ada yang lebih baik. Oh, tidak seperti itu. Ini sudah sesuatu yang pasti. Bagi seorang Muslim, ini adalah sesuatu yang wajib diyakini. Tidak ada yang terbaik lebih daripada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, tarbiyah, pendidikannya pun juga demikian. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala ketika kita sedang berusaha di dalam upaya mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Terkadang ada orang yang ngerti sesuatu itu yang hak, tetapi belum dimudahkan untuk menempuh jalannya. Ya. Ketika Anda, kita semuanya mengerti bahwasanya tarbiyah pendidikan anak itu yang terbaik adalah pendidikan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk menempuhnya, sedang berusaha. Maka ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya. Dan ini yang sedang diupayakan oleh ma'had atau ma'ahid ahli sunnati wal jamaah di seluruh tempat dari markas-markas dakwah, markas-markas tarbiyah, ya, baik di tempat ini atau di tempat-tempat yang lain dari marakis dakwah ahli sunnati wal jamaah. Markas dakwah ahli sunnati wal jamaah sedang berupaya, sedang berjuang, berusaha mendidik anak-anak kaum muslimin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Alhamdulillah antum dimudahkan oleh Allah. Kita dimudahkan oleh Allah. Ya. Sebagian manusia sudah ngerti ini sesuatu yang baik. Tetapi karena tempatnya jauh di tengah hutan sana, ya saya bahasakan hutan walaupun mungkin agak susah untuk memberikan contoh. Tapi ada di antara saudara kita yang baik, jauh, sangat jauh. Ya. Sehingga ketika ingin mendapatkan sebuah lingkungan sebuah madrasah yang baik yang di situ diajarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai sunnah susah untuk didapatkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita untuk bersyukur. Ketika kita sudah mengerti dan meyakini bahwasanya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Rasul alaihi salatu Kemudian kita juga mendapatkan nikmat oleh Allah dimudahkan untuk mendapatkan madaris, madrasah-madrasah, ma'ahid, ma'had-ma'had yang ma'had itu telah bertekad untuk mendidik anak-anak kaum muslimin di atas manhaj ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ya, Ini yang perlu kita ingatkan pada kesempatan kali ini. Dan kemudian ada satu hal lain yang juga ingin saya ingatkan sebelum melanjutkan pembahasan bahwasanya upaya tarbiyah itu ya tidak mungkin untuk dilakukan ya dengan baik ya semata-mata dilakukan oleh pengurus ma'had misalnya oleh ustadz yang ada di situ atau oleh ami yang ada di situ ya atau oleh pengurus yang ada di ma'had tadi tidak tidak cukup tetapi harus ada ta'awun ada kerjasama yang baik antara ya ma'had dan pengurusnya juga dengan aulia tolaba dengan aulia tolaba wali tolaba ya. maka wajib bagi antum semuanya wajib bukan perkara yang sunnah untuk berta'awun alal birri wa taqwa dan itu perintah dari Allah wal aslu fil amri lil wujub Ya, pada asalnya perintah itu adalah apa? Wajib. Naam. Tapi pendidikan anak, antum sebagai orang tua punya kewajiban mendidik anak-anak antum. Wajib hukumnya fardhu ain bagi antum orang tua mendidik anak-anak antum sesuai dengan ya, sesuai dengan manhaj Rasul alaihi salatu wasallam. Wajib atas antum sebagai orang tua. Dan sekarang antum sedang meletakkan anak-anak antum di sebuah mahat yang mahat itu berusaha untuk ya mendidik anak-anak antum semuanya di atas manhaj ar-rasul jalan rasul alaihi salatu wassalam maka merupakan sebuah kewajiban juga bagi antum untuk memberikan ta'awun ya, Allah Jalla wa'ala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Taib, apa bentuk ta'awunnya? Ya macam-macam, tafadhol. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Hadirnya antum di majelis ini juga merupakan bentuk ta'awun. Merupakan bentuk kebahagiaan bagi pengurus ma'had ketika walhamdulillah ini apa namanya orang tua pada hadir. Ya. semangat ini sudah memberikan semangat. Ya, coba kalau ya hadir saja tidak. Ya. Mana ini wali tolabah tidak ada yang datang. Ya, hanya satu soft. Jadi seakan-akan kayak tidak semangat nih. Naruh anak itu sudah Ya kis masalah harap di kumbah atau apa terserah namanya. Ini kan sudah tidak punya apa namanya ya eh, contoh yang baik, bukan contoh dan, dan dan perkara yang baik seperti ini. Hadirnya satu sudah merupakan bentuk ta'awun biidnillah. Masukan-masukan yang sifatnya membangun ya. Membangun ya. Karena kita satu tubuh, bukan menjatuhkan, bukan kemudian apa namanya? merusak ya, masukan-masukan yang membangun. Ya. Wabillahi taufik. Kalau ada aurat, ma'had, ya, uyub, aib, ya, bukan sesuatu yang maksum. Ya, ustadz-ustadz bukan orang-orang yang maksum. Pengurus ma'had bukan orang-orang yang apa? Maksum. Ya. Mungkin ada uyub, ada aib. Ya. Maka termasuk di antara bentuk tahun adalah satru aurat. Menutup aurat. Ya Ya, ini bukan hanya menutup aurat mudarris, bukan hanya menutup aurat pengurus, tapi lebih dari itu, menutup aurat dakwah ahli sunnah wal jamaah. Naam. Dan ini sudah merupakan hal yang sangat besar. Dan di antara perkara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam adalah bagaimana menjelekkan para pelaku atau para doa ilallah. Bagaimana agar jatuh nama mereka. Jelek nama mereka. Antum ingin contoh? Contoh yang paling nyata dan ini tidak ada contoh yang lebih dari itu. Upaya orang-orang munafikin untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau orang-orang seperti kita antum ini ya memang banyak salah, tidak maksum. Ya. Tapi Rasul Ali Sulatu Wasallam yang maksum. Rasul Ali Sulatu Wasallam yang apa namanya merupakan kekasih Allah. Tidak lepas dari incaran musuh-musuh Islam untuk menyebarkan aib-aib beliau yang itu tidak ada pada beliau. Tidak ada pada beliau, tidak ada pada keluarga beliau. Abadan, tidak ada sama sekali. Tapi dibuat cerita, dibuat tuduhan yaitu ketika ya kisah dituduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha berzina dengan salah satu sahabat beliau Safwan ibnu Mu'attal radhiyallahu taala anhu kisahnya ma'rufah. Ya, kisahnya panjang dan bukan ini tempat untuk kita menyebutkan kisah tersebut. Ya, tetapi intinya bagaimana orang-orang munafik ya berusaha untuk menjatuhkan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini mungkin mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yang ingin saya sebutkan pada antum, saya akan menyebutkan contoh. Ya, contoh bahwasanya ya, pendidikan Rasul alaihi salatu wassalam adalah satu-satunya pendidikan yang menjamin kebaikan anak-anak kita di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Islam adalah agama yang barang siapa berpegang teguh dengan agama itu maka akan terjaga padanya lima perkara yang merupakan doruriyat. Ya. Ya. Ada lima perkara yang dikatakan oleh para ulama sebagai doruriyatul khams. Lima perkara doruri, darurat, kebutuhan primer, kebutuhan yang sangat atas setiap manusia. Dan di antara keindahan Islam, Islam menjaga lima perkara ini. Menjamin terjaganya lima perkara ini. Lima perkara tersebut yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah ad-din, agama. Yang kedua adalah ya al-aql, akal. Yang ketiga adalah an-nafs, jiwa. Yang keempat adalah al-irub atau an-nasl, al-irub kehormatan atau nasl, garis keturunan. Taib. Kemudian yang terakhir adalah al-mal, harta. Ini yang dijaga oleh oleh Islam. Yang lima perkara ini adalah perkara yang doruri. Ad-dinu wal aqlu wal nafsu wal irdu wal malu. Ini lima perkara. Kalau seorang berpegang teguh dengan Islam akan terjaga lima perkara ini. Tetapi ketika seorang berpaling dari Islam, entah berpalingnya itu sebagian atau secara keseluruhan, maka dia akan merasakan bahwasanya lima perkara ini atau sebagiannya tidak akan terjaga. Mesti akan tersia-siakan, akan rusak. Ya hanya dengan Islam saja, hanya dengan berpegang dengan syariat Islam saja, ajaran Rasul Ali Shallallahu Wasallam saja akan terjaga lima perkara ini pada diri kita. Ya, termasuk juga kalau kita bawa kepada pembahasan kita kali ini, ya. Kalau kita berpegang teguh dengan tarbiyah pendidikan Rasul alaihi salatu wassalam untuk kita terapkan kepada anak-anak kita, maka akan terjaga lima perkara itu pada diri anak-anak kita. Akan terjaga agama anak-anak kita. Akan terjaga jiwa anak-anak kita akan terjaga kehormatan anak-anak kita, akan terjaga akalnya anak-anak kita, dan akan terjaga hartanya anak-anak kita. Kalau kita mau jujur, saya ditanya, ya, antum ditanya juga satu-satu, ya, tentu kita kepingin semua ini terjaga, anak-anak kita terjaga ini semuanya, agamanya terjaga, ya, jiwanya terjaga, akalnya terjaga, ya kemuliaan akhlak dan juga apa namanya naselnya terjaga demikian juga harta anak-anak kita terjaga Nah dan itu hanya pada tarbiyah yang kita lakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib bisa difahami tidak, ikhwan? Bismillah. Kita akan menyebutkan beberapa contoh. Contoh, kita akan sebutkan beberapa contoh. Ya. Ketika kita menjalankan pendidikan tarbiyah untuk anak-anak kita, ya sesuai dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi maka akan terjaga apa yang pertama tadi? Agamanya. Ya. Kenapa terjaga agama anak-anak kita? Lima ada. Kenapa? Karena perkara yang paling penting Ya, yang sangat ditekankan di dalam pendidikan Islam adalah mendidik agar anak-anak kita memiliki ya hubungan yang baik dengan Allah Jalla wa'ala. Ya. Kita akan dapatkan bagaimana para sahabat mendidik anak-anak mereka. Kita akan dapatkan Al-Quranul Karim sebelumnya tentunya. Kita akan dapatkan hadis Nabi Ali Sulatu Wasallam. Bagaimana Nabi Ali Sulatu Wasallam mendidik? Ternyata pendidikan Islam adalah pendidikan yang dibangun bagaimana agar anak-anak kita memiliki hubungan yang baik dengan siapa? Allah Jalla wa'ala. Yattasil billahi Jalla wa'az. Naam. Bagaimana agar anak-anak kita mentauhidkan Allah Jalla wa'ala Bagaimana agar anak-anak kita mengenal Allah Jalla wa'ala, mengenal sifat-sifatnya. Ya. Sebagai contoh, hadis yang sering kita dengar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u ashrin." Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, muru auladakum, perintahkan anak-anakmu bisolah untuk melakukan solat. Wahum abna usabin ketika mereka berumur tujuh tahun. Sejak dini. Ya. Umur tujuh tahun wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya solat. Dan sudah kita pernah membahas hadis ini dalam majelis kita. Ya, tentang hadis ini. Jadi umur tujuh tahun wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya melakukan sholat. Setiap datang waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini hari yang pertama. Besok hari yang kedua sama. Subuh, zuhur, al-asr, al-maghrib, isya. Hari yang ketiga, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau saya sebutkan satu persatu, tidak akan selesai majelis kita ini. Ya, kenapa? Karena tiga tahun, ikhwan. Ya. Baik. Ini baru hari yang berapa? Tiga. Kita lanjutkan. Hari yang keempat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus ikhwan? Terus eh, saya eh, Selesai sudah habis waktu Abu Ubaid. Nah, ya. Eh, selesai. Nah, ya ini lima tahun, apa? Tiga tahun. Dari umur tujuh sampai berapa? Sepuluh. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sampai sepuluh tahun, ikhwan. Bukan yaum, yaumain, marroh, marrotain. Bukan sekali dua kali kita perintah anak kita untuk sholat. Ya. Tapi setiap hari, setiap saat, Masalah anak kita mau atau tidak urusan lain. Anak kita belum wajib melakukan apa? Sholat. Ya. Masalah anak kita sholatnya ya belum benar, ya, urusan lain. Yang penting kan proses. Ya. Tujuh tahun, nak ayo sholat. Nah. Bangunkan setelah setengah lima, belum mau, sudah nanti tak bangunkan pada subuh. Dari masjid, masih jam lima, nak ayo bangun. Nah, ya. ya. Akhirnya karena yang pertama berhasil setengah enam baru belum terbit lah bahas enam silakan sholat. Nah. Ya itu pun kadang sambil nangis-nangis. Jangan dimarahi anak kecil. Ya, belum wajib juga. Ya. Yang wajib itu orang tuanya memerintahkan. Ya. Ya. Besoknya bertahan setengah enam. Wah, masya Allah ini anak saya sholat subuh terus setengah enam. Ya. Ya. Taib. Jangan kemudian sebagai orang tua keras. Nah. Ya. Masa setengah enam apa ini? Ya. Ahlu sunnah bukan setengah enam sholatnya. Nah, ya. ya. Ya anak kecil masih nam, isbiru, sabar ya kan. Ya, ini masih waktunya alhamdulillah ya kan. Ya, besok meningkat jam 5. Nah. Ya. Zuhur juga demikian, bapaknya ke masjid masih belum mau, masih mainan. Ya nanti ya Nak, kalau bapak pulang dari apa namanya masjid kamu sholat ya. Nam. Ya Bi, nam ya. Betul, setelah pulang dari masjid sudah sholat belum? Belum, ayo sholat. Nah, ya. Sholat. Berapa tahun? Tiga tahun. Coba bayangkan. Islam mendidik anak-anak untuk memiliki hubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Sebut nama Allah Jalla wa'ala ketika dia sholat. Sami Allahu liman hamida. Ya. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Ketika kita sebagai orang tua diperintahkan untuk mengajari anak sholat, ya, Artinya juga diperintahkan kita untuk mengajari hal-hal yang terkait dengan sholat. Wuduknya, bacaannya, ya ini sedikit-sedikit kita ajari mereka. Ya. Sampai umur 10 tahun, kalau mereka tidak melakukan sholat, idribu, pukul. Tetapi dipukul dengan pukulan yang gair mubarrih, pukulan yang tidak apa? Menyakitkan pada bagian yang tidak membahayakan. Nah, Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah. Antum siapa namanya? Mas? Eh, siapa namanya? Siapa? Ewa, umur berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah. Nah, ya. Bukan wali murid ya? <laughs> ya. Sudah lima kali sholat mas, insya Allah. Mas, lima kali sholat. Barakallahu fiik. Nah, contoh ya kan sudah 10 tahun. Nah, alhamdulillah. Ya. Itu Islam. Ya. Mendidik anak-anak agar apa? Memiliki hubungan baik dengan Allah Jalla ala. Contoh banyak masyarakat muslimin. Ya. Dan ini yang harus dilakukan di ma'had ini juga. Ya. Orang tua di rumahnya juga mengingatkan apa namanya anak-anak yang sholat harus ada perkara yang yang yang sama orang tua dengan apa dengan dengan ma'had dengan guru juga demikian ya dikenalkan Allah Jalla wa ala ain Allah di mana Allah Jalla wa ala ya adalah Nabi Ali Shallallahu Wasallam bertanya kepada jariyah kepada jariyah kepada ya budak wanita jariyah ketika akan dibebaskan oleh tuannya yang bernama Muawiyah ibnul Hakam. Ya. Sebelum dibebaskan Rasul Ali Shallallahu wasallam tabiruh menguji ya wanita ini, budak ini. Aina Allah, di mana Allah? Maka dia mengatakan fis sama di atas. yakni di atas semua makhluknya, di atas langit, semuanya di bawah Allah. Jalla wa ala. Di atas itu anak-anak kita dididik Ya. Di atas itu anak-anak kita dididik. Dan kalau dididik dengan itu maka akan menjadi baik akhlaknya, akan baik adabnya juga. Agamanya baik jelas karena dia mengerti nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk diyakini. Ya. Wabillahi taufiq. Maka di sini menunjukkan bahayanya pendidikan-pendidikan yang tidak dibangun di atas pendidikan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Kita relakan anak-anak kita yang masih polos ya untuk dididik di tempat-tempat yang tidak memberikan perhatian dalam bab ini. Betapa banyak anak-anak kaum muslimin sekarang umur-umur sudah SMP tidak bisa sholat, tidak mau sholat. Mau saja tidak, apalagi lebih dari itu. Ya atau tidak, ikhwan? Wallahi demi Allah. Menyedihkan sekali. Ya. Berapa umur SMP itu? Ya. 13, 14, 15. Sebagian mereka telah balik. Walaupun belum 15 tahun ketika sudah ada tanda-tanda buluh. Seperti al-hayd masalah. Maka dia sudah apa? Balik. Tidak bisa sholat. Ya. Siapa yang salah di sini? Ya. Karena pendidikan-pendidikan yang ada tidak memperhatikan agar anak-anak itu terjaga agamanya. Ya itu sebabnya. Ya. Tidak bisa baca Al-Quran. Dan sebagian orang tua biasa saja, tidak masalah anak saya tidak bisa baca Quran. Subhanallah. Ya. Ya. Ini perkara satu saja contoh. Ini sudah panjang pembahasannya. Yani ketika sebuah pendidikan tidak dibangun di atas manhaj nubuah, maka tidak akan terjaga agamanya. Tapi ketika orang tua mati dalam keadaan anak-anaknya ini menjaga agamanya, wallahi demi Allah, nikmat yang sangat besar. Dan itulah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul yang menunjukkan bahwasanya di antara perkara dan bahkan yang paling penting dari pendidikan anak-anak adalah pendidikan agama, menjaga agama mereka. Kisah wafatnya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam suratul Baqarah. Allahu jalla wa ala berfirman, am kuntum syuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ismail wa ishaq wa ilaha wahida am kuntum syuhada apakah kalian menyaksikan idh hadara yaqub al maut di saat datang sakaratul maut kepada Nabi Yakub. Sakaratul maut. Saat yang berat. Ya. Akhir kehidupan Nabi Yakub, beliau panggil anak-anaknya. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Nabi Yakub? Idqala libani ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah sesudahku?" Memastikan ingin melihat bagaimana kondisi anak-anaknya kalau saya mati. Ternyata semuanya mengatakan qalu na'budu ilahaka, kita hanya menyembah ilahmu. Itu Allah Jalla wa'ala. Wa ilaha abaika dan ilah bapak-bapakmu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tenang orang tua itu ketika mati dalam keadaan anak-anaknya ya memiliki akidah sahihah, hubungan yang baik dengan Allah Jalla wa'ala. Iya. Ya. Yeah. Wabillahi taufik. Kalau di akhirnya seperti itu, di awalnya bagaimana? Jelas. Artinya pendidikan para nabi dan rasul dari awal sampai akhir pendidikan untuk anak-anaknya adalah pendidikan at-tauhid, al-aqidah sahihah. Bagaimana agar anak-anaknya apa? Ya. Agamanya baik, terjaga agamanya. Kemudian yang kedua, akan terjaga akhlaknya, al-irq, kemuliaannya. Saya tidak sebutkan urut seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Ya, di antara lima perkara yang dijaga oleh Islam adalah dijaga irduhu, ird, kehormatannya. Atau dalam sebagian bahasa para ulama adalah nasal. Nasal yakni garis keturunan. Yang garis keturunan itu dirusak dengan adanya zina dan yang semisalnya. Rusak. Ya ketika ya kita mendidik anak-anak kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam akan terjaga ini kehormatannya. Dalilnya sekaligus contohnya adalah hadis yang sedang kita baca tadi. Pukullah anakmu ketika umur berapa? 10 tahun. Apa lanjutannya? Wa farriqu bainahum fil madaji'i. Dan pisahkanlah anak-anakmu dari atau dalam tempat tidur mereka ketika mereka berumur uh, afan uh, uh, nah ketika mereka sudah mumayyiz tentunya nah tujuh tahun mumayyiz sudah enam coba pisahkan sudah fil madaji dalam tempat tidur mereka siapa yang dipisah antara laki-laki dan apa wanita soal pertanyaan apakah mereka ini bukan mahram jawabannya mahram saudara saudara sekandung atau saudara seibu saudara sebapak maharim mahrum mahram tetapi Allah Jalla wa'ala, ya Rasul Ali salatu Wasallam memerintahkan untuk memisahkan mereka dalam tempat tidur mereka, mahram. Ya. Dididik sejak awal memiliki haya, rasa malu. Dididik sejak awal untuk menjaga diri mereka dari fahisyah, dari perbuatan yang keji. Ya, rasa malu. Anak-anak kita alhamdulillah ya memiliki rasa malu, ya, haya dididik untuk itu. Ya. Padahal ini saudara kandung. Coba kita lihat pendidikan yang ada saat ini. Ya, bukan dipisah, tapi malah apa? Kuhabungkan. Ya, kan. Renang bareng, tinju bareng, terus apa lagi olahraga, nah, panahan bareng. Ya, lu kapan ya akan apa namanya baik seperti ini? Nah, ya. ya, baik. Sampai duduk pun juga digabungkan laki perempuan laki perempuan laki perempuan. Ya. Kalau yang masih mending ya kan depan laki-laki belakang apa namanya perempuan. Nah. Kayaknya juga susah untuk mendapatkan yang seperti itu. Ya. Ya subhanallah. Nah. Makanya jangan berpikir yang yang macam-macam ya kan. Ya, ya, bukan permasalahan apa namanya? Ini mimbab nasihah nah. Ya. Mimbab nasihah nah. Taib. Wabillahi taufik anak saya kepingin jadi ini, jadi itu, tapi harus mengorbankan semuanya ini. Ya. Agamanya tidak terdidik, ya. kemuliaannya tidak terdidik. Ya. Oh, berat yang seperti ini. Nah, buah hati kita kita korbankan. Ya. Soal berat yang seperti ini. Sejak kecil Islam mengajarkan agar mereka menjaga kehormatan mereka. Ya, sejak kecil. Ya. Naam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak ada yang lebih indah dan lebih sempurna daripada pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Sejak kecil sudah seperti itu. Ya. ya. Bahkan ma'asirul muslimin rahiman rahimakumullah itu terus berlangsung sejak kecil dan pendidikan Islam itu diantara sifatnya mustamir, terus menerus, tidak berhenti tengah jalan. Tadi yang pertama juga Sejak kecil dididik untuk berpegang dengan agama sampai kapan itu tadi? Wafatnya Nabi. Berarti apa? Terus menerus. Ini pun demikian bab ini. Ya, bab ini. Ya, menjaga kehormatan, terpisah laki-laki dan wanita, memiliki rasa malu sampai anak itu besar balik sampai tua juga demikian. Sampai di dalam tempat ibadah yaitu masjid yang mungkin tidak ada orang berpikiran ke masjid untuk hal-hal yang apa? Seperti itu ke masjid mau ngintip, ke masjid mau kan enggak, mungkin tidak seperti itu pikiran orang. Ke masjid sholat, tetapi di tempat yang manusia insya Allah bersih pun hatinya, Nabi Ali Shallallahu Wasallam berusaha memisahkan antara laki-laki dan apa? Wanita. Masjid loh ini. Ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan Sof yang paling afdol bagi kaum laki-laki adalah sof apa? Terdepan. Sof yang paling afdol bagi kaum wanita di mana? Paling belakang. Untuk apa ini? semakin sempurna di dalam apa? Memisahkan antara laki-laki dan wanita. Ya. Saya mendengarkan faidah ini dari Syekh Al-Albani rahimahullah di salah satu kaset beliau. Ya. Nah, rahimahullah. Ya, beliau, beliau mengatakan sampai di masjid. Nah, di tempat yang apa namanya? Ya. Insya Allah semua orang datang itu untuk hal yang baik. Nah, walaupun ada satu dua orang yang datang untuk yang tidak baik, nah, tapi itu di luar pembahasan kita. Ya. ya. Tetapi secara umum datang ke masjid adalah untuk untuk hal-hal yang baik. Itu pun dipisahkan. Ya. Ketika beliau Ali salatu Wasallam sholat, ya, beliau berpesan untuk kaum laki-laki tidak cepat-cepat keluar. Ya. Tidak cepat-cepat keluar. Untuk apa maksudnya? Kalau masih ada kaum wanita yang datang ke masjid, nah, kemudian dia keluar, biar dia dulu, mereka dulu keluar. Ya, Alhamdulillah alamin. Sehingga pendidikan Islam sekali lagi satu-satunya pendidikan yang akan menjaga mata, menjaga kehormatannya. Kemudian berikutnya ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Masih ada waktu 5 menit ya. Bebas 5 menit. Nah, sebutkan contoh. Nah. Ya. Kemudian berikutnya ikhwati fillah rahimah rahimakumullah. Di antara misal ya, contoh Islam adalah agama yang ya menjaga apa namanya eh, harta anak-anak kita. Ini juga contoh. Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam sesuai dengan ajaran Rasul Ali Sulatul Islam, maka akan terjaga harta anak-anak kita, harta anak-anak kaum muslimin. Nah, di antara contohnya adalah bagaimana Islam menjaga harta anak yatim. Ada misal. Sangat sempurna bagaimana Islam ya, menjaga harta mereka anak-anak itu. Anak yatim, takrif pengertiannya adalah seorang yang kehilangan bapaknya qoblal bulur. Ya. Anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia apa? Balir, Itu anak yatim. Jadi kalau jenengan yang sudah sepuh-sepuh itu jangan mengklaim saya anak apa? Yatim. Jenengan yatim, Pak? <laughs> Oh, iya. Kulo yatim, bapak kulo pun betul wonten. Iya, bukan. Antum sudah tua. Saya pun tidak bisa mengatakan saya anak yatim, saya sudah punya bapak ya. ya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya ya ketika masih apa namanya? Ya, belum buluk Bagaimana Islam ya menjaga harta anak-anak yatim. Dari sisi satu, Allah mengharamkan harta anak-anak yatim dan dijadikan memakan harta anak yatim sebagai salah satu dosa-dosa besar. Ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan, Ijtani sabal al mubiqat. Tinggalkanlah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah wa aklu malal yatim memakan harta anak yatim diharamkan siapapun tidak boleh mendekat harta anak yatim itu ya kalau apa namanya mau mengambil ya kemudian dia berani memakan harta anak yatim seperti dia memasukkan api ke dalam apa perutnya ya. kemudian dari sisi perintah Allah Subhanahu wa taala bagi wali-wali yang mengurusi anak yatim itu. Nah, yang menjadi wali mungkin Pak D-nya, mungkin pamannya, atau mungkin lain orang lain yang mendapatkan amanah wasiah untuk mengurusi apa? Anak yatim bisa jadi. Nah, seorang bapak ya tidak punya saudara macam-macam sebelum meninggal dia wasiatkan pada seseorang ini anak-anak saya masih kecil tolong diurusi saya punya harta ini ini ini, ini sebutkan ya yeah. Taib. Kalau yang mengurusi ini adalah orang-orang kaya, tidak boleh mengambil harta anak yatim. Kalau mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin dan tidak bisa hidup kecuali dengan mengambil sebagian dari harta anak yatim, maka masih diperbolehkan tetapi dengan sangat-sangat terbatas dengan batasan-batasan Islam. Iya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wali, wali-wali yang mengurusi anak-anak yatim untuk mendidik mereka. Ya tentunya pendidikan tadi Islam jelas masuk ya. Pendidikan apa namanya? E, akidah, ya pendidikan adab masuk di situ. Ya. Nah, bahkan sampai dalam permasalahan ya, mungkin kita tutup dengan contoh ini saja agar tidak terlalu lama. Dalam permasalahan bolehkah saya memukul anak yatim? Saya adalah walinya anak yatim. Tetapi ketika anak yatim ini salah, misalnya tidak mau sholat dalam umur 10 tahun, mau saya pukul, saya takut. Ini anak apa? Yatim. Apakah ini termasuk dari menghardik anak yatim? Ya. Taib. Para ulama menjelaskan, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ketika ditanya ya, tentang masalah ini. Ya. Maka beliau mengatakan, itu bukan termasuk menghardik anak yatim. Tetapi yang dimaksud menghardik anak yatim adalah zulmuhu wal kibru alih. Yang dimaksud dengan menghardik anak yatim adalah menzalimi dia dan menyombongkan diri atasnya. Ini yang namanya apa? Menghardik anak yatim. Adapun ketika kamu sebagai wali maka perlakukanlah anak yatim seperti anakmu. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengizinkan kamu untuk memukul anakmu sendiri. Dengan maksud untuk apa? Mendidik agar dia rajin dalam sholat. Maka kalau kamu dapatkan anak yatim itu juga harus diperlakukan seperti itu, perlakukanlah seperti itu. Dan ini bukan termasuk apa? Ya, menghardi anak yatim. Ya. Nah, dengan penuh kelembutan, bukan penyiksaan, ya, bukan menyakiti, tetapi takdib, mendidik. Ya. ya. Jadi ketika saya sebagai wali, antum sebagai wali, ya, mengurusi anak yatim maka jelas mendidik mereka di atas agama, di atas akhlak, adab seperti tadi yang telah kita sebutkan, termasuk juga mendidik dan mengajari mereka untuk mengurusi hartanya. Sehingga dengan dengan dengan itu terjaga apa namanya? hartanya. Jadi pendidikan Islam adalah satu-satunya pendidikan yang dengan itu akan terjaga lima daruriyatul khams termasuk harta ini. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat nisa "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilayhim amwalahum." Perintah kepada para wali. Ya. Wabtalul yatama dan ujilah anak-anak yatim. Di antara bentuk pendidikan Islam terkait dengan anak-anak yatim adalah pendidikan tentang hartanya ini. Wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim yang kamu pelihara. Dididik, diuji sampai ketika kamu lihat ya yakni ketika dia telah mencapai umur nikah, dia telah balik, telah dirasa cukup dan tampak dia rusd. yakni dia bisa mengatur harta, ya, diuji. Kalau memang betul-betul dia sudah dinilai bisa mengatur harta, bisa mengendalikan hartanya fadfa'u ilaihim amwalahum serahkan kepada mereka apa namanya harta mereka jadi bukan belum apa-apa sudah dikasihkan semuanya. Tidak. Diuji dulu. Dilatih dulu. Dilihat dulu. Bertahap. Sampai disebutkan contoh. Barangkali ini contoh yang mudah. Ya. Kita lihat anak ini sudah. Masya Allah. Nah, sudah dewasa. Sudah lebih dari umur balik. 17 tahun. Coba saya cek. Dia sudah rosyid atau belum. Ya. Nah. Karena belum tentu umur 17 tahun Rosid belum tentu. Ya. ya diuji namanya, dikasih uang. Namanya. Ya. Taib kasih 200 ribu, ini 200 ribu. Nah, coba kamu belanjakan. Ya. Nah, dia keluar, ya, dia belanjakan, ya. Ternyata dia, ya, apa namanya, e, dapat apa namanya 200 ribu, dapat kelereng satu stoples. Ya, kan kelereng satu stopless. Nah, harganya sebenarnya cuma 20 ribu. Nah, ya. Dapat apa mas? Ini alhamdulillah nah, berat ini. Nah, ya. Ya. 100 ribu, eh, 200 ribu dapat kelereng senilai 20 ribu. Ya Allah, nah, ini berarti belum apa? Rosid baru 200 ribu. Coba kalau 200 juta yang punya dia dia kasihkan, ya bisa habis uang itu dalam satu waktu. Nah, berarti dia belum cocok. Diuji lagi, dilatih. Nah, Sampai suatu saat sepertinya dia sudah mulai bisa dan faham. Kasih lagi 200 ribu. Nah ini 200 ribu, coba kamu kelola uang 200 ribu ini. Ya, dia pergi, tiba-tiba dia datang membawa kambing. Kambing. Ya. Apa anak kambing itu namanya? Cempe, ya, buat saya salah ya kan. Pedet lagi kan. Ya. Cempe. Nah, datang bawa cempe. Nah, nah. Masya Allah mas, dapat cempe. Ya. Iya nih Pak dapat sempil, Pak D dapat sempil. Berapa harganya? Tadi 250 ribu. Saya tawar, tawar, tawar, Masya Allah akhirnya dapat 200. Wah, luar biasa ini namanya. Sudah mulai sepertinya dia faham. Ya. Dapat sempil. Kita tambahi lagi 100 ribu. Ini 100 ribu, ini untuk ngurusi cempe kamu, kamu pelihara, baik-baik. Dikasih 100 ribu. Ya. Ternyata dia belikan arit, ya kan Kemudian setelah itu dia setiap hari apa namanya? Merumput. Ya. Setelah satu bulan, ya tiba-tiba dia ngasih uang ke kita. Pak D ini ratus ribu loh. ratus ribu dari mana? Cempe yang sebulan yang lalu Pak D Yang saya pelihara itu seratus ribu itu sudah saya belikan arit. Ini utuh aritnya ini. Semakin hari semakin landep. Ya. Saya asah terus. Ya. Saya juga bisa bersihkan itu apa namanya Eh, ladang peninggalan bapak dulu rapi bersih ya. sekalian saya bersihkan rumputnya ya. setelah satu bulan saya jual laku 500 ribu nah, rosid sudah nah, ya. wah kalau orang seperti ini namanya sudah nah, fatwa amwalahum tapi tesnya bukan harus itu ya kan ya, ini hanya contoh saja ya kan hanya contoh saja nanti antum tesnya itu teringat contoh di ustadz nih ya tidak setiap orang cocok untuk apa namanya ngurusi apa pedus kan tidak bisa namanya Coba dilihat dicek ya. Akan teruji. Ya. Kalau memang dia sudah teruji baik, Allah Jalla wa'ala mengatakan fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan kepada mereka hartanya. Terjaga apanya? Yang pertama tadi agamanya. Yang kedua terjaga ya, kehormatannya. Yang ketiga terjaga agamanya dan wallahi contoh-contoh yang lain juga memberikan dalil bukti bahwasanya hanya tarbiyah Rasul Ali salatu wasallam saja yang kemudian akan menjaga akalnya dan menjaga apa? jiwanya. Maka ketika seorang tua ya bekerja sama dengan ma'had untuk mendidik anaknya dengan tarbiyah Rasul alaihi salatu wasallam, tarbiyah diniyah yang diajarkan oleh Nabi Ali salatu wasallam biidznillah azza wajal akan terjaga lima perkara ini ya pada diri anak-anak kita dan tentunya tidak lepas itu semuanya juga semata-mata hanya taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kewajiban kita adalah banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, sebagaimana doa-doa kaum mukminin, doa-doa kaum yang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, apa yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.